الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها ومن ذلك تراسيل المؤذنين في الآذان وتطويلهم مد كلماته ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام كالخوض في الكلام في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك ومن ذلك أن يكون الرجال مختلفين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة و وتعويذات وقيام السؤال وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو ذلك ونحو هذا فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه طيب kemudian wastihul mu'takif orang-orang yang apa sedang iktikaf di antara mereka apa sibuk ya dengan mengingkari adanya model-model seperti ini. Apa? Yaitu lahan fil kiroah? Mungkin ada orang yang ada yang ikhtikaf di masjid, dia mendengar ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan salah-salah. Dengan bacaan-bacaan yang sangat salah. Mahrusnya panjang pendeknya, Nah, kemudian dia mengingkari dengan orang tersebut. Wa ta'rifuha dan mengenalkannya kepada orang tersebut, mengenalkan. Ini artinya di sini dia mengingkari dengan cara menasehati, mengenalkannya bagaimana yang baik. Nah ini, ini adalah afdalu lahu, lebih baik untuknya minafilah yaktasiru alaiha. Lebih baik baginya dibanding dia apa melakukan iktikaf yang terbatas atasnya. Ini iktikaf hukumnya sunnah. Ketika ada kemungkaran, ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, kita berkewajiban untuk menasehatinya, mengajar mengajarinya yang lebih baik. Ini ini adalah lebih baik lebih afdol daripada mungkin tersibukan dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lebih utama di sini sehingga para ulama saya lupa siapa yang mengatakan bahwasanya apa <clears throat> nomul alim ya ahabu ila iblis bahwasanya tidurnya seorang yang alim itu lebih dicintai oleh iblis min istiqadihi daripada jaganya dia daripada dia nggak tidur ini ini tidurnya seorang yang alim yang berilmu itu lebih dicintai lebih dicintai oleh setan daripada dia enggak tidur kenapa kok bisa demikian karena ketika seorang yang alim dia tertidur, dia mulutnya nggak bisa bicara, nggak bisa menerangkan, nggak bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran, sudah tertahan ketika dia tidur. Tapi ketika dia terjaga dari tidurnya, dia nggak tidur siangnya mungkin malamnya, ini terus lesanya akan menyampaikan kebenaran, di sini iblis sangat benci, nggak senang pada orang tersebut. Nah ini yang ia sampaikan suatu ilmu sehingga iblis, syaitan dan juga bertentaranya sangat membencinya. Dan ketika dia tidur sudah senang karena nggak bisa menyampaikan as-sunnah, nggak bisa menyampaikan al-haq sehingga sudah diam. <clears throat> Lah ini, ini afdhalahu dia menyampaikan kebenaran, dia menerangkan al-haq menasehatinya. Ini lebih baik bagi orang yang itikaf, kemudian dia mungkin apa ter tersibukan dan meninggalkan itikaf tersebut karena memang ada kemungkaran di depan matanya. Wa min dalika tarasil dan juga di antara kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yaitu <clears throat> tarasilul muadzinin ini para muadzin dia memanjang-manjangkan fil adan dalam adannya wa tatwiluhum memanjang-manjangkan pesan-pesan mereka niamat ketika dia dibaca ya mungkin hal sholat hal fala nah ini sampai berlebih lebihan ketika adan termasuk suatu kemungkaran yang berada di masjid dilakukan oleh para muadzinin. Dan ini biasanya itu ya sampai panjang sekali hayal sholat, hayal falah itu kadang yang mereka melakukan sangat sangat panjang, melebihi batas. <clears throat> Wa min dan juga contoh yang lain. Kemungkarannya ada di masjid. ayakuna al khatib bagi seorang khatib penceramah ya ketika dia mungkin apa hari Jumat jadi Jumat ketika dia mau khotbah, ini bagaimana sabun harir au biyadihi madhab baju dari sutera ini ya pakai baju pakai dari sutera ini boleh enggak? Bagi laki-laki? Enggak? Enggak boleh haram. Ya, emas kemudian baju sutra bagi seorang laki-laki itu hukumnya haram. Wa biyadihi dan atau pada tangannya ada sebilah pedang. Madhab. Apa madhab? Hamam pedang terbuat dari emas ini ya berhulu berhulu-hulu berbuat hulu kalau sunnahnya pakai tongkat ketika khutbah Jumat tapi ini pakai pedang malah mengerikan ya pakai pedang dan diantara bid'ah-bid'ah hari Jumat yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam hukum-hukum sholat Jumat ini termasuk hukumnya bid'ah ya jadi membawa pedang. Khotbah Jumat pakai pedang. Nah, hukumnya bid'ah. Yang sunnah adalah pakai tongkat. Sudah bid'ah, kemudian pakai emas terbuat, masya Allah ya, pedang dari emas. Ada nggak di sini? Belum pernah lihat ya, belum pernah. Ada yang pernah lihat pedang dari emas? Lamongan, Yakub, ada nggak? Enggak ada. Pedang dari emas, masalah. <clears throat> Wa min dalika, kemudian kemukaran yang lainnya, ma yajri minal qusas fil masajid minal kadibi. Yaitu apa yang dikisahkan oleh para ahli kisah dalam masjid-masjid sebuah cerita-cerita yang fiktif yang dusta ini ini biasa para dai dai ya kadang yang sebenarnya bukan dai yang sesungguhnya cuma karena mungkin punya titel insinyur, doktor, padahal dia jauh dari pemahaman agama yang benar. Kebetulan mungkin sekolahnya tinggi, perguruan tinggi, jurusan mungkin kimia, jurusan sosiologi, jauh dari agama, ya karena nggak ada orang alim diangkat sebagai orang yang alim. Kemudian dia cerita ke sana kemari, cerita bohong, ketika khotbah pun mungkin khotbahnya apa ya cerita kemudian kadang masalah politikus politik pemilu kadang bawa koran nah ini ini khotbah-khotbah bawa bawa koran sangat memprihatinkan <clears throat> minal kadib dusta wal asya <clears throat> wal asya il manhi anha dan suatu satu yang dilarang. al asya al manhi. Coba tanya tentang masalah sorof ya al manhi. Yang belajar sorof ya ikhwan. Hafid. Ya hafid. Ini isim apa ini hafid al manhi atau fiil? al-manhiyi isim apa atau fiil-fiil apa eh tuh pak mana afan ada enggak afan di situ ya Terus Abdul Semarang nggak ada ya. Rahman Anzuk Belum sampai ya sarafnya ya. Belum sampai. Siapa yang tahu? Yakub. Isim apa? Maf'ul. Tayyib ahsanta isim maf'ul. Aslinya apa aslinya? Enggak aslinya aslinya asli dari isim maf'ul ini wazannya apa? Ini kan fi'il mujarad ya. Naha yanha. Kemudian isim maf'ulnya apa? Ala wazan maf maf'ulun. Ini. Aslinya adalah man manhuyun kemudian dihilangkan huruf iya yang satunya dan dikasroh karena menyelesaikan ya manhi manhiyun ditasib <clears throat> Taib ini sekedar ya untuk mengingatkan qal hadi fil kalam al mujib lil fitan wa seperti ucapan-ucapan yang sampai mendalam yang bisa mengantarkan kepada suatu fitnah. Ini ya. Ini khotbah Jumat tapi isinya masalah pemilu. Nah, ini akan mengantarkan kepada suatu fitnah, mengantarkan kepada suatu permasalahan yang besar. Ini dan sebagainya. Wa min dalika ay yakuna rijalu muhtalitin binisa. Dan kemungkaran yang lainnya adalah para laki-laki ini bercampur baur dengan para wanita. Fa yambahi ingkaru dalika alaihim dan sepantasnya untuk ingkari atas mereka. Kita selesaikan insyaallah. Wa minha al hilaku yaumal jum'ah li bai'il adwiyah. Bergerombol ya al-khilaq halakoh jadi bergerombol, bergerombol pada hari Jumat untuk apa? Untuk menjual obat-obatan wal imah makanan wa ta'widat ini ta'widat apa ta'widat tasbih ya jadi yang itu apa biji-bijian namanya tas tasbih di situ dijual ya ber, berbagai macam barang-barang. Barang-barang yang haram, barang-barang yang mubah. Nah ini. Wa qiyamus su'al wa insaduhum as'ar Apa qiyamus su'al? Berdiri tanya, apa maksudnya? Eh? Ada yang mengemis, ya, ada yang mengemis dan juga insaduhum as'ar ini mengendangkan bait-bait syair wa nahu dzalik dan jenisnya wa hadhihi minha ma huwa haramun wa minha ma huwa makruhun dan maka di sini maka ini adalah di antara perkara-perkara yang sebagian haram sebagian makruh sebagian mubah nah, ini ini hari Jumat. Tapi di sini mungkin sepi yang enggak ada. Ini sebagian tempat demikian jadi bergerombol gerombol dijual di situ barang-barang yang haram yang mubah. Taib ilahuna tafadhalu hukumullah. Subhanallah.